Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan kitab Syama'ilun Nabi, sedikit ya renungan lah setelah kita melaksanakan daurah ya ada tiga hal yang ingin ulun sampaikan mungkin nanti ditambah oleh ustaz-ustaz yang lain ya. Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas nyamannya, amannya tatkala kita melaksanakan kegiatan kegiatan daurah tersebut ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bukan cuma tatkala kita mendapatkan nikmat dunia. Tetapi nikmat bisa beribadah dengan tenang, ya. Nikmat bisa menuntut ilmu ya dengan aman, maka juga perlu di, disyukuri. Sebagaimana tatkala kita mendapatkan nikmat dunia, kita syukuri maka akan bertambah. Nah, begitu pula kalau kita beribadah kepada Allah, setelahnya kita syukuri, alhamdulillah, maka akan ditambah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, ini untuk dari pribadi ulun juga bahwasanya jangan sampai menuntut ilmu itu cuma pas daurah saja. Sebagaimana bulan Ramadan, jangan sampai beribadah cuma di bulan Ramadan saja. Karena Ramadan sudah lewat dan daurah pun juga sudah lewat. Ya. Karena menuntut ilmu itu kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana makanan dan minuman itu kebutuhan sehari-hari untuk fisik kita ya maka ilmu pun juga kebutuhan sehari-hari. Pasti orang yang kemarin ikut daurah ya, maka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan karena memang karakter ilmu itu seperti itu, menenangkan orang yang mencarinya. Bahagia, menumbuhkan semangat untuk beribadah, menumbuhkan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik, akhlaknya, berusaha meninggalkan perbuatan maksiat. Karena memang karakter ilmu itu memang seperti itu membuat kita bahagia, membuat kita tenang ya. Kemudian menumbuhkan semangat untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cuma di daurah saja, ya tiga hari itu aja nanti. Ya. Kemudian yang ketiga penting juga ya. Karena kita melaksanakan dengan aman ya, maka agar jangan apa namanya ya. mengekspos lah keberhasilan kita di media sosial ya itu takutnya kita apa? Membuat orang panas ya. Dan itu sudah terjadi ternyata dan langsung di dihubungi oleh teman-teman ya. Itu yang kita takutkan karena masya Allah perjuangan kita luar biasa. Kita merasa aman itu sangat besar nikmatnya tatkala daurah. <laughs> merasa kita khawatir terjadi apa-apa gitu. Ya. Nah, itu yang kita takutkan. Jangan sampai jadi sebelum daurah kita diam, tidak komentar apa-apa. Setelah daurah pun juga kita diam. Mungkin di antara ya semua jamaah di sini kadang kayak itu. Tetapi ya orang-orang yang baru ngaji misalnya yang datang pas daurah saja atau kita punya teman seperti itu maka langsung di, ditegur ya. Jangan sampai perjuangan para ustadz kita ya jadi tambah berat karena komentar kita setelah daurah. Itu tiga hal yang perlu kita ingat. Ya. Jadi bab yang kita mulai sekarang adalah bab yang ke-34 bab kaifa kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Jadi di bab ini ada tiga hadis ya. Dua yang pertama hadisnya itu sahih, hadis yang terakhir itu lemah. Nanti panjang cukup panjang hadis yang terakhir itu hadisnya dhaif. Tetapi hadis dua hadis yang sahih tadi dia lebih kepada bagaimana cara penyampaian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berbicara itu meliputi dua hal. Yang pertama isinya, isi ucapan Nabi itu bermanfaat, ilmu dakwah ya. Kemudian yang kedua petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyampaian jelas hurufnya, kalimatnya jelas ya. Manis, indah sehingga orang itu selalu rindu untuk mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya digambarkan bagaimana para sahabat itu ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu kepada beliau. Seakan-akan ada burung di atas kepala para sahabat. Maksudnya apa? Kada begarak. Seandainya burung pun ada, kada bergerak. Kenapa? Karena saking khusyuknya mendengar ucapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua hal tentang petunjuk Nabi dalam berbicara. Isinya baik, bagus, tidak tidak yang bermanfaat ya, tidak ada. Kemudian yang kedua cara penyampaian juga juga bagus ya. Dan itu memang setiap orang itu macam-macam ya. Terkadang di berbagai tempat di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan itu macam-macam gaya bahasanya. Ada yang cepat, berpandir ya. Ada yang lambat dan berirama. Kayak misalnya ulun e, dulu kan lama di Martapura ya. Keluarga ulun yang di Pasayangan itu bepandirnya cepat. Kayak corocos cepat dan nyaring. Beda hanya kalau pian ke Kalua lambat dan berirama. Entah lu. aja. Setiap orang itu memang beda-beda. Tetapi perlu ditekankan tatkala kita berdakwah, mengajar dan macam-macam, maka harus diperhatikan gaya berbicara ya. Ini memang perlu perjuangan ya. Terkadang kita mengucap itu ngalih sulit, memang ada sebagian huruf misalnya. Maka ada perlu usaha. Ketika kita menyampaikan dakwah nasihat, maka harus jelas, jangan cepat, tenang ya, dan seterusnya. Dan ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, beliau pelan ya, terkadang beliau ulangi tiga kali ya, dan e, tidak putus-putus ya, artinya mengalir yang beliau ucapkan. Kemudian Syekh Abdul Razak rahimallahu eh, taala ya beliau memberikan mukaddimahnya tentang bab ini. Kita baca. Kata Syekh mengatakan, "Aqadul musannifu rahimallahu hadhihi tarjamah li bayani kaifiyati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis di bab ini yaitu Imam Tirmizi membuat bab ini untuk menjelaskan bagaimana ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi penyampaian beliau, penyampaian ucapan beliau bagaimana. Ya. Kemudian, wakadakana Shallallahu Alaihi Wasallam afsoha khalqillah. Jadi kata Syekh dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk Allah yang paling fasih ucapannya paling jelas ya, paling enak didengar yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dan sangat penting tatkala berdakwah itu dengan fa fasih. Kemudian wa a'zabahum kalaman ya, wa a'zabahum kalaman. Dan ucapannya paling enak, paling nyaman didengar. Selain isi ucapan beliau indah, bagus, bermanfaat, Kemudian cara bahasanya pun juga juga bagus, cara penyampaiannya. Sehingga orang itu suka bergaul dengan beliau. Dan ini ter, uh, dan ini termasuk cara agar menarik hati orang, yaitu dengan isi yang bagus, cara penyampaian yang yang bagus. Termasuk sesuatu yang membuat orang tertarik. Makanya kalau misalnya sales ya, sales apa sales ya? <laughs> sales ya. Orang yang suka merekrut untuk menjadi anggota ya, dipilih yang paling bagus ucapannya. Cara penyampaiannya, suaranya bagus ya. Seperti itu. Suaranya beribawa besar. Itu yang dipilih untuk merekrut orang. Sehingga orang tertarik untuk bergabung dengan kelompoknya misalnya. Kemudian wa asra'ahum adaan dan paling cepat melaksanakannya. Maksudnya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam berbicara maka beliau yang melaksanakan duluan seperti itu. Kemudian wa ahlahum mantiqan dan paling manis ucapan beliau ya paling indah dan paling manis ucapan beliau hatta inna kalamahu la ya'khudh bimajam'il qulub nah saking manisnya enaknya nyaman didengar sehingga ucapan beliau menarik banyak hati nah, menarik banyak hati orang tertarik untuk suka bergaul kepada kepada beliau dan menikmati Kadang kan orang berbicara dengan kawan kadang menikmati ucapannya. <laughs> ya masing-masing lah maka harus ada usaha sehingga orang itu suka bergaul dengan kita karena ucapan kita bagus, cara penyampaian juga juga bagus. Kemudian bil arwah, bil arwah ya. Dan membu membuat ruh-ruh itu tertawan. Membuat ruh-ruh tertawan. Artinya membuat akrab ya. Membuat orang itu akrab dengan beliau ya. Dan ruh itu kan kata Rasulullah SAW alaihi wasallam junudun mujannadah ya, junudun mujannadah. Seperti pasukan yang berkelompok-berkelompok. Fama ta'arafa minha i'talaf. Jika mereka saling mengenal, maka akan saling akrab. Maksudnya apa? Ketika ruh itu condong kepada suka dengan kebaikan, maka dia mencari ruh yang baik pula. Makanya kalau kita ingin bergaul dengan lingkungan yang baik ya, maka kita harus memperbaiki diri kita. Karena akan mudah akrab ketika kita bertemu dengan orang-orang yang yang baik pula. Ya. Nah, sebaliknya misalnya tatkala dia suka merokok, maka kumpulan orangnya juga yang suka meroh, merokok. Jadi memang ruh kita itu tertarik dengan apa yang kita condongi. Kalau ruh kita itu baik, mencari kebaikan, suka dengan kebaikan, maka kita akan berteman dengan orang yang baik pula. Nah, termasuk agar kita mendapatkan orang-orang yang baik, ucapan kita isinya di, diperbaiki. Sehingga kita pun berteman dengan orang-orang yang lisannya juga juga baik. Wa yashhadu lahu bidzalika ada'uhu. Nah. Dan menyaksikan Nabi ucapannya bagus, isinya bagus oleh musuh-musuhnya dan diakui oleh musuh-musuh beliau ya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad saw Tidaklah berbicara dengan ucapan yang keji, yang kasar. Musuhnya pun me mengakui. Makanya tidak sedikit ya di antara eh, orang-orang uh, jahiliyah Quraisy itu masuk Islam dengan sebab akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk cara berdakwah ya, itu dengan ah, akhlak. Cara berdakwah itu dengan akhlak. Lisanul hal afsah min, min lisanil maqal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal keadaan ya itu terkadang lebih absah lebih utama dibandingkan dengan ucapan tindakan yang kita lakukan dengan akhlak itu terkadang lebih kuat dakwahnya dibandingkan dengan lisan langsung ya kan orang itu ketika menilai seseorang itu yang pertama kali dinilai adalah akhlaknya bagaimana dia apa namanya e, berkata-kata atau salik suka salik suka menegur ya maka itu yang dilihat orang pertama kali Ketika seorang penuntut ilmu misalnya menyelesaikan sekolahnya ya di Arab Saudi, di Mekah atau di Madinah, tatkala dia turun berdakwah di kampungnya, maka orang kampung itu menilai pertama kali apa? akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dengan orang yang tua ya. Bagaimana kalau dia berpapasan, senyumkah adakah? Itu pertama kali dinilai orang akhlak. Dan banyak teman-teman kita tertarik dengan dakwah karena akhlak akhlak kita. Dan ini pengalaman pribadi ya, ada keluarga ulun kita belang, Biasa setelah apa namanya setelah uh, Idul Fitri ya kita belangan. Jadi masya Allah ya. Jadi keluarga ulun ini menyangka kan beliau ingin mengambil kupon apa namanya daging. Disangka Sidin itu kita Sidin itu diusir kayak itu nah, karena bukan dari golongan ini kelompok ini kata Sidin. Ternyata pas Sidin kesana, masya Allah, aku dijamu banar aja dilayani banar aja. Maka bungus-bungus orang aja. <laughs> ya yang kayak gitu. Sehingga beliau tertarik ya. Jadi keluarga yang lain akhirnya salat Jumat di sini. Allah. Nah, itu termasuk berdakwah dengan dengan akhlak kita layani. Jadi orang itu memang menyangka tatkala ke sini itu yang dilayani ya kelompok kita aja gitu. Ternyata pas ke sini masya Allah dilayani oleh teman-teman ya remis masya Allah Bungus-bungus pulang orang aja. Jadi kalau orang itu bahagia nyaman karena merasa di, dilayani. Kemudian yang berikutnya wa kana idza takallama takallama bikalamin mufassalin mubinin ya. Dan jika beliau berkata-kata, maka beliau berkata-kata dengan ucapan yang mufassal, yang jelas, yang terang, mubin lagi menjelaskan atau menerangkan. Artinya semua hurufnya, semua kalimatnya jelas didengar oleh orang lain. Kemudian ya ya'udduhul adu. Seandainya ada orang yang menghitung, maka akan bisa dihitung entah hurufnya atau kalimatnya. Karena beliau pelan, ya, tenang dan jelas. Ya. Ulum bacakan penukilan dari al Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan maksudnya adalah laukana lau adda kalimatihi au mufradatihi au hurufahu la ataqa wa balagha akhiraha kata beliau dan seandainya ada orang yang menghitung kalimat-kalimatnya yang diucapkan oleh Nabi atau kosakatanya atau huruf-hurufnya maka dia mampu untuk menghitungnya karena jelas pelan dan tidak cepat dan dia akan eh, menghitungnya sampai ke akhirnya Maknanya adalah al-mubalaghah fit tartil wa tafhim. Sangat tartil ucapan Nabi dan sangat memahamkan, menjelaskan. Sehingga kalau dihitung itu maka akan bisa di, dihitung. Kemudian laisa bihadzin musri'in la yuhfaz. Laisa bihadzin musri'in la yuhfaz. Ucapan beliau tidak cepat sehingga bisa di, dihitung ya. Bisa afwan bisa diingat. Ucapan beliau tidak cepat, tidak tergesa-gesa sehingga mudah untuk di, diingat. Wala munqati'in takhallalahu as-sakatat baina afradil kalam. Dan ucapan beliau tidak terputus-putus yang diselingi dengan banyak diam atau jeda. Nah, kadang kan kalau kita berbicara itu ada jedanya. Aku tuh amunnya hendak e, eh, kemana? E, nah, putus-putus jeda. Sakatat namanya. Maka ucapan Nabi mengalir tidak putus-putus. Ya. Memang ya orang kan macam-macam ya, ada yang cepat kepikirnya jadi nyaman dia untuk mengucapkannya. Ada yang lam, lambat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengalir dan tidak putus-putus ya. Bal hadiyuhu fihi akmalul hadi. Bahkan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berucap itu adalah petunjuk yang paling sempurna. Entah dari sisi cara penyampaian dan sisi dari isi dari ucapan ter tersebut ya. Kemudian Qala Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Aisyah radhiyallahu taala anha ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakin kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Jadi hadisnya sampai di sini ya, sampai man jalasa ilaihi. Adapun wa kana katsiran ini adalah ucapan Ibnul Qayyim. Jadi Syekh Abdul Razak itu mengutip perkataan Ibnul Qayyim. Hadisnya perkataan Aisyah sampai man jalasa ilaihi. Setelahnya baru perkataan Ibnul Qayyim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkata-kata dengan cepat seperti cepatnya perkataan kalian. Jadi asrat, asardu berkata-kata dengan cepat itu maksudnya seperti mencerocos ya. Maksudnya nggak ada jeda setelah per kalimat per kalimat. Ya, kalau bahasa kitanya mencerocos. Cepat kemudian tidak ada jeda setelah beberapa kalimat. Itu namanya asardu. Siapa yuk mengungkapkannya? Contohkan. Ya. Lanjut. Dia pelan, ucapan Nabi pelan, kemudian uh, dia tidak maksudnya ada jedanya setelah beberapa kalimat. Kalau pian lihat, bini pian misalnya ngomel, cepat dan tidak ada jeda setelah beberapa kalimat itu namanya asardu. Bisa seperti ini. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tahan dulu sebutumat baru mengungkapkan. Ya. Itu seperti itu Nabi saw berbicara pelan kemudian ada jeda setelah beberapa kalimat. Nabi Muhammad saw bersabda cepat benar berurutan. Nah maka itu disebut dengan asardu. Seperti ngombe mencerocos. Itu namanya asaddu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pelan kemudian tidak apa namanya? ada jedanya setelah beberapa kalimat ya. Bukan terpotong-potong. Walakin kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang jelas dan faslin. Di sini diterjemahkan dengan apa? Dengan terang. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir ada sebuah kitab Faidul Qadir ya. Ini syarah dari Jami'us Saghir. Jami'us Saghir punya siapa? Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti punya kitab hadis namanya Al-Jami'us Saghir. Nah, syarahnya adalah Faidul Qadir. Syalbani punya yang sahihnya Sahihul Jami'. Itu maksudnya hadis sahih yang ada di Jami Sagir punya Imam Suyuti. Nah, syarahnya adalah Al-Faidul Qadir punya Imam Al-Munawi. Jadi maksud dari kalimat faslin di sini kan diterjemahkan cuma dengan terang. Maksudnya bayinul makna la yaltabis ala ahadin. Maknanya jelas tidak tersamar kepada seorang pun. Kalau makna bayin itu terang atau jelas, maksudnya umum, lebih umum hurufnya jelas, ucapan beliau juga jelas. Tetapi kalau faslin maknanya jelas. Apa yang Rasul kehendaki sampai kepada uh, pendengarnya. Tidak maknanya berubah, tidak maknanya berubah. Karena bahasa Arab itu salah baris saja, salah harokat saja maka maknanya bisa be berubah. Yang paling fatal itu seperti ulun sering ulang kalimat al-farju dan al-faraju. Al-farju dan al-faroju. Farju rohnya sukun. Faroju rohnya fat, fathah. Kalau orang Arab salah dengar <laughs> karena capat berpandir sehingga sebujurnya yang berbicara ini mengucapkan kalimat al-faroju. Karena cepat maka disangka al-farju, maka maknanya be berubah. Kalau al-faroju itu adalah luas, lapang. Rohnya fathah kalau al-farju maknanya apa Bu Akilah? Kemaluan perempuan. Nah, karena cepat berpandir, maka bisa salah sang salah sangka atau salah memahami, itu bisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasih, terang, jelas sehingga maknanya pun sampai kepada pendengar. Jadi ada ungkapan tentang zikir, tentang zikir ya. Wa'lam anna miftaha al-faraji az Itu kalau salah baca fatal. Dibaca farji, dibaca zakar. Nah, itu salah. Makanya kan kalau bahasa Arab itu klasik itu tidak ada harokat, tidak ada barisnya. Maka kalau salah baca maknanya fa fatal. Orang pun juga bisa salah paham ya. Sama kejadian di salah satu pondok ya, yang akhirnya teman ulun ini ampih dari pondok tersebut karena gurunya salah menerjemahkan. Itu fatal pian. Seperti kalimat nahlun dan nahlun. Kalau nahlun pakai ha itu artinya lebah. Kalau nahlun itu artinya pohon kur kurma. Salah terjemah saja fatal sudah. Nahlun pakai ha itu lebah. Kalau pakai kho nahlun artinya pohon kur kurma. Yang Sayyidin berbicara tentang lebah ke pohon kurma jadinya kan gak nyambung. Bercerita tentang madu misalnya, Madu itu adalah yang dihasilkan dari lebah. Kalau salah baca nakhlun yang dihasilkan oleh apa? <laughs> Pohon kurma. Nah, dan itu kejadian ya. Uh, ada cerita ya. Karena kitab orang tersebut di apa namanya digigit oleh penyangat, maka salah baca. Kan al-habbatus al-habbatus sauda Shifaun min kullida. da. Habatus sauda itu adalah obat segala penyakit. Ternyata ketika ada kalimat kan al-hayyatu, ya kan titik dua. Ternyata satu titiknya digigit oleh rang apa namanya itu? Rayap. Sehingga titiknya itu hilang karena digigit oleh belum tersalah nah afwan. Kan al-habatus sawda syifa min kullida. Uh, eh, habatus sauda itu adalah penyembuh obat setiap penyakit. Kemudian ternyata kan ba ya, titiknya satu. Di samping ba ternyata digigit oleh rayap sehingga seakan-akan seperti ya. Kalau al-hayya itu artinya ular. Maka dia baca al-hayyatus sauda syifa min kullida. Ular hitam itu penyembuh setiap penyakit. Tatkala mencari ular digigit ular kemudian mah mati. Dan itu ada cerita wala alam itu benar apa enggak? Intinya adalah kalau salah baca maka fa, fatal. Nah, dikira kan hayya artinya ular, ular hitam. Diambil terus dipatuk. Bukan bukan penawar malah membuat orang itu mah mati. Itu pentingnya kalau kita teliti dalam membaca bahasa bahasa Arab ya. Kita teruskan masih perkataan Ibnu Qayyim. Kemudian Eh, perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ya beliau kalau berbicara maka dengan jelas kemudian maknanya juga juga jelas sehingga tidak tersamar kepada para pendengar beliau. Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Nah, bukti ucapan beliau jelas ya, terang, mudah dipahami, orang yang duduk bersama beliau mengingatnya, mengingat ucapan beli, beliau sehingga dicatat oleh eh, para sahabat ya. Kemudian nah ini baru wakana kasiron ini perkataan Ibnul Qayyim sebelumnya hadis kemudian perkataan Ibnu Qayyim wa kana katsiran ma yu'idul kalama salasan liyuqala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya beliau mengucapkan ucapan beliau tiga kali untuk mudah di, dipahami jadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengulang tiga tiga kali tujuannya adalah untuk bisa di, dipahami tetapi secara asal ucapan beliau itu sekali ya, seka, sekali. Tetapi kalau ada hajat, ada keperluan maka tiga kali sehingga orang paham dengan dengan jelas. Terlebih permasalahan itu rumit, perlu pemahaman yang kuat, maka harus diulang tiga kali atau lebih. Pengalaman ulun misalnya kalau ulun mengajarkan anak-anak santri di bakah bahasa Arab, kalau kada paham ulun ulang. Dipaham diulangi terus ya. Sampai-sampai ulun katakan paksa untuk paham. Karena bahasa Arab itu kunci untuk membuka ilmu-ilmu yang lain. Iya. Kita kan kalau belajar di kampus, di sekolah, kitabnya kan cuma itu sedikit. Kalau kita ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang lain, maka baca sendiri. Alatnya dengan ilmu bahasa Arab. Jadi saking pentingnya bahasa Arab sampai ulun katakan kepada santri di Bakah itu paksa untuk paham sekalipun kita nggak suka. Kalau sudah terbiasa maka insya Allah akan menjadi su suka karena manfaatnya sangat luar biasa di kemudian hari. Kemudian Wakana kana idza sallama salatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengucapkan salam maka beliau mengucapkan tiga tiga kali. Nah, ini beberapa keadaan, beberapa keadaan salam beliau tiga kali. Secara asal salam itu sekali. Kalian berkendaraan tiga kali kah sekali kah? Sekali. Kalau mungkin dulu uh, <laughs> enggak ya. Tapi ada keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa keadaan beliau mengucapkan tiga kali. Seperti misalnya tatkala ingin masuk ke dalam rumah. Maka ketok, Assalamualaikum. Kalau orang penghuni rumah tidak mendengar, maka ucapkan yang kedua. Kalau kada membukai, maka ucapkan yang ketiga. Kalau kada, maka kita pulang ulang. Siapa tahu si penghuni rumah tidak ingin di, dikunjungi. Ya. Maka tiga, tiga kali. Atau bisa juga, ya sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, beliau mengucapkan salam tiga kali, kalau dikhawatirkan tidak didengar salam beliau. Dan ini sering terjadi. Kadang kita ingin mengucapkan salam. Ternyata orang tersebut lagi berteleponan. Assalamualaikum jar kita. Karena sini lagi berteleponan, kadang menyimak, maka beliau tidak men menjawab, maka ulang tiga kali. Itu caranya ya. Maka ulang tiga, tiga kali. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Tatkala orangnya banyak maka beliau bisa tiga kali. Ketika ngumpul seperti ini, makan-makan misalnya kan orang itu ngobrol ya dengan kawannya. Assalamualaikum dari kita. Karena mendengar karena orangnya banyak, lagi ngobrol misalnya. Maka bisa diulangi sebanyak tiga kali. Yang keempat, tiga kali karena Nabi ingin memberikan nasihat yang isinya adalah ancaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengucapkan salam tiga kali. Karena yang ingin beliau sampaikan adalah nasihat berupa ancaman. Maka harus intibah, benar-benar per, perhatian. Maka Rasulullah SAW mengucapkan salam tiga, tiga kali. Jadi kalau ada hajat maka bisa dengan tiga k kali. Kalau sudah sekali mendengar maka sekali aja tidak perlu tiga, tiga kali. Jadi kalau ada memang kondisi yang uh, hajat atau maslahat, kayak kadang mendengar, kadang didengari, orang lagi cuek, maka kita bisa ulang tiga kali sehingga menjawab salam-salam kita. Kemudian wakana kana tawilas sukut layatakallam fihi ghairi fi ghairi hajatin. Nah, diantara karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilus sukut. Banyak diam, ya, banyak ber, berdiam. Karena banyak diam itu lebih selamat dibandingkan banyak ber, berbicara. Dan seorang waliullah ya, wali Allah Subhanahu wa taala yang namanya diabadikan dengan nama surah yaitu Luqman Al-Hakim, di antara hal yang membuat beliau mendapatkan gelar dari Allah Al-Hakim yang sangat bijak ya. Qalilul kalam. Beliau orangnya sedikit berbicara. Kathirul Fikroh wat tadabbur. Banyak berfikir dan banyak tadabbur sehingga Allah berikan beliau orang yang sangat bijak. Di antaranya apa? Qalilul kalam, sedikit ber, berbicara. Bahkan ada yang mengatakan orang yang punya watak pembawaan ya, pendiam itu bagus. Dipuji ya. Jadi orang itu pendiam, memang wataknya seperti itu. Maka itu bah bagus ya, pendiam. Kemudian eh, di antara sabda Nabi saw alaihi wasallam ya yang sering kita tahu, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau di diam. di antara kaidah yang pernah disebutkan oleh Imam Ash-Shafi'i tentang berbicara ya. Yang inti makna dari ucapan beliau adalah kalau kita yakin ucapan kita ada maslahat maka ucapkan. Kedua, kalau kita tidak kalau misalnya kita yakin ucapkan ucapan kita ada mudarat maka tinggalkan. Kalau kita ragu ucapan kita ini memberikan bahayakah menyinggung orangkah kita ragu maka jangan diucapkan. Jadi kita makanya kalau kita berbicara maka dipikirkan dulu akibatnya. Ini kawan tersinggung terlebih bercanda ya begayaan. Maka kita pikirkan dulu ini kira-kira kawan tersinggung kada. Kalau kita ragu atau yakin malah maka sebaiknya di ditahan dan harus di ditahan ya. ya memang karena ucapan itu banyak yang masukkan orang ke dalam neraka. Padahal ulun pernah sering-sering sebutkan sebelumnya, di antara mata dan lisan kan, mana yang lebih kita manfaatkan? Yang sering kita fungsikan tentunya adalah mah, mata. Kalau mata terbuka berarti sudah berfungsi. Kalau lisan kalau dia tidak mengeluarkan suara maka dia tidak berfungsi. Lebih banyak kita fungsikan mata dibandingkan li, lisan. Tapi kenapa bahaya lisan itu lebih berat, lebih besar daripada mata? Bahkan salah satu dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka yaitu masalah li, lisan. Karena dosa lisan itu banyak hubungannya dengan orang dibandingkan mah mata. Ya, pian ya hitung aja dosa yang berhubungan dengan orang lain lewat lisan, ya, kayak menggibah, sudahnya namimah ya, mengadu domba, mengejek, menulis tulisan yang buruk ya. Nah, itu banyak menggelar dengan gelar yang yang buruk menggelar orang dengan kodok, cebong macam-macam. Nah, itu hati-hati ya. Banyak dosanya berhubungan dengan orang lain dibandingkan mah mata. Sekalipun mata itu sering kita manfaatkan. Kemudian kita lanjutkan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, banyak diam, tidak berkata-kata kecuali yang ada hajatnya ada manfaatnya ya. Sedangkan perintah syariat ya sebagaimana sabda Rasulullah saw min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri atau tanda bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan hal yang tidak ada faidahnya. Entah tindakan yang tidak ada faidahnya atau ucapan yang tidak ada faidahnya. Dan juga perkataan Al-Hasan Al-Basri ya. Beliau mengatakan min alamati iradillah ta'ala anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Kata seorang tabi'in besar, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan di antara tanda seorang hamba Allah berpaling dengannya adalah orang tersebut Allah jadikan kesibukannya dalam hal yang tidak ada faidahnya. Maka seseorang yang ucapannya tidak ada faidahnya, ya, tindakannya tidak ada faidahnya, maka itu tanda Allah sudah berpaling dengan orang ter tersebut ya. Bayangkan seandainya kesibukannya maksiat yang tidak ada faidahnya saja Allah sudah berpaling itu tanda apalagi kesibukannya adalah perbuatan ma maksiat maka lebih berpaling lagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaftatihul kalama wa yahtatimuhu bi asdaqihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya membuka ucapan, memulai ucapan, sebuah ucapan ya dan menutupnya dengan sudut mulut beliau. Jadi kalau memang berbicara terbuka, kalau beliau mengakhiri maka tertutup ya. Kadang menganga kadang. <laughs> Jadi Rasulullah SAW ketika berbicara maka uh, ujung tepi ini terbuka, mulut beliau terbuka kemudian kalau beliau berhenti maka ter tertutup tidak dibiarkan terbuka. Jadi kalau terbuka itu cuma ketika makan, minum atau ber, berbicara. Kemudian wayatakallamu bijawami'il kalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara dengan jawami'ul kalam. Ya, maksudnya adalah ucapan yang ringkas, pendek tetapi maknanya lu, luas. Di antara karakter ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya ringkas, pendek, mudah dipahami kemudian maknanya sangat dah, dalam dan luas. Kemudian Faslin la fudulin wala taksir. Ucapan beliau jelas, terang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Ya. Wa kana la yatakallam fi la ya'nihi dan beliau tidak berbicara Padahal yang tidak ada faidahnya wa la yatakallam illa fi ma yarju thawabahu. Ini juga catatan penting dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali ucapan yang diharapkan pahala di dalamnya. Nah, ini penting juga kalau menjadi renungan kita ya. Kalau kita berbicara, kita pikirkan, ini ada dosakah, pahalakah dari ucapan ucapan kita. Nah, kalau kita merenungkan setiap setiap kali kita berbicara, pasti banyak diam. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita ingin berpandir misalnya, kita renungkan, kita renungkan dulu ini ada pahalanya kah, kededakah? atau ada dosa kah? atau keredakah? Maka pasti banyak diam. <laughs> Terlebih anak bergaya lawan lawan kawan ya. Maka kita lebih menahan bercanda karena kita memikirkan akibatnya ya. Karena memang bercanda itu banyak menyebabkan orang ah, sakit ha, sakit hati ya. Allah alam bisawab. Ya, sebutin hadis ya. Hadis yang pertama, hadis nomor 223. Imam Tirmizi berkata, Haddatsana Humaid bin Mas'adah al Basriyyu qala haddatsana Humaid bin Al-Aswad an Usama bin Zaidin an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi afwan ada yang ketinggalan sebelumnya kalau pian perhatikan di buku terjemah ini yang sabda Nabi sallallahu eh, yang perkataan Aisyah tentang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan di buku ini walakin yang di tengah yang ini walakinnahu kan yatakallam bikalamin yubayyinuhu faslun ya kada yubayyinuhu faslun tetapi teks bahasa Arabnya berbeda yang ulun ini bikalamin bayyinin faslin kalau di sini bikalamin yubayyinuhu faslun. Teks Arabnya bikalamin bayyinin faslin. Dan itu riwayatnya dua-duanya benar. Kalau di buku ini riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi di kitab Jami' beliau, di kitab Sunan Tirmizi beliau. Tetapi yang di buku ini yang kata sambutan dari Syabdur Rozak Razak itu mengambil dari Imam Tirmidhi tapi di kitab ini, di kitab Syama'ilun Nabi. Jadi Imam Tirmidzi banyak memiliki kitab hadis. Ada yang paling masyhur Jami'u Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi. Kitab hadis yang berikutnya Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi. Jadi seandainya ada sebuah hadis yang diriwayatkan di kitab Syama'ilun Nabi, maka dijelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi fi Syama'il. Maksudnya di kitab Syama'ilun Nabi. Nah, seandainya hadis tersebut Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Itu di kitab apa? Tidak ada disebutkan kitab apa dijelaskan. Maka itu di kitab Sunan Tirmidzi. Sama seperti Imam Bukhari ya. Ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad, maka dijelaskan ulama hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Adab. Maksudnya Adabul Muf Mufrad. Tetapi disebutkan mutlak saja. Misal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jar mutlak tidak ada kaitannya setelahnya. Maka itu bisa ditentukan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahihul Bukhari. Tetapi kalau selain itu maka dijelaskan nama kitabnya. Jadi intinya kembali ke ini tadi di terjemah ini ini adalah uh, hadis Imam Tirmidzi yang ada di Sunan Tirmidzi. Adapun Syabrozak membawakan hadis yang riwayatnya redaksinya di Syama'ilun Nabi. Imam Tirmidzi yang ada di Syama'ilun Nabi. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza, walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalas ilaihi." Hadis yang sebelumnya tadi. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah Al-Basri, orang Basrah, Beliau berkata menceritakan kepada kami Humaid bin Al-Aswad Al-Ash'ari Al-Basri. Jadi nisbah beliau kepada Al-Ash'ariyu Al-Basriyu. Jadi terkadang ya nisbah atau dari mana orang itu berasal sampai dua bisa tiga. Sama kayak kita misalnya atau Bubuhan Pian. Pian misalnya lahirnya di Jawa. Maka misalnya Muhammad Al-Jawi tetapi karena Pian Lawas begana puluhan tahun di Banjar, maka boleh Muhammad Al-Jawi Al-Banjari. Nah, sama seperti Rawi ini, Humaid bin Al-Aswad Al-Ash'ari Al-Basri. Karena beliau orang kabilah Ash'ar. Jadi Ash'ar itu kabilah Ash'ar yang ada di Yaman. Kemudian Al-Basri karena beliau tinggalnya di Basrah. Lahirnya di kabilah Ash'ar di Yaman, tetapi tinggalnya lama di Basrah. Makanya dua nisbahnya, Al-Asy'ari dan Al-Basri. Kalau misalnya pian orang Banjar, lahir di Banjar, tetapi lawas di Palembang misalnya boleh. Abu Akila, Al-Banjari, Al-Palimbani misalnya. Ah boleh, seperti itu ya. Sebagaimana para para rawi. Dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Urwah ini adalah anak dari saudarinya Aisyah. Urwah ini punya ibu yang bernama Asma. Asma adalah saudarinya Aisyah. Berarti Urwah ini siapanya Aisyah? Kemanakan. Nah, kema kemanakan. Ya. Aisyah mengatakan, tidaklah Rasulullah SAW berbicara dengan ucapan yang cepat, ya, yang tidak ada jedanya, atau di sini diterjemahkan dengan mencerocos ya. Kalau bahasa Banjarnya apa? Dia mencerocos ya. Cepat kemudian tidak ada jedanya. Sambung terus. <laughs> ya, panjang dan disambung terus itu namanya asardu. Kemudian tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang jelas, yang terang, lagi maknanya juga jelas. Yang mudah yang bisa diingat oleh orang yang duduk bersama bersama beliau. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tetapi sampai kalimat sardakum hadza. Ya. Jadi yasrud sardukum yasrudu sardakum hadza ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada tambahan dari Imam Bukhari walakinnahu kana yatakallam ini riwayat Imam Bukhari, eh, Imam Tirmizi dan juga Imam Imam Ahmad ya. Jadi hadis ini dengan sanad Imam Tirmidzi ini dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi uh, hadis yang pertama belum selesai ya, lebih uh, terperinci lagi. Wallahu alam bisawab. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala ya masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama bukan ketika daurah saja dan pasti pian merasakan kenikmatan tatkala menuntut ilmu ya ketika daurah ya dan ketika eh, kajian-kajian uh, yang lain. Memang karakter ilmu itu seperti itu. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan sunnah ya. Yang dipahami dengan pemahaman para sahabat maka akan menimbulkan kebahagiaan, ketenangan ya. Kemudian kita juga merasa apa menumbuhkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karakter ilmu seperti seperti itu. Maka jangan sampai kita nuntut ilmu ketika daurah saja.